Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Halaman 47 Para kalafikum. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-47 yaitu kita naik bagian atas itu masih kalamnya Imam Ahmad ya. Nah, barakallahu fikum karena panjang kalam beliau dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih. Apa kata beliau di situ? Nah, barakallahu fikum halaman 47 bagian atas itu nu'minu bil Qur'an kulli muhkamihi wa mutasyabihihi. Artinya apa? Kita beriman dengan Al-Qur'an semuanya, yang muhkamnya dan yang mutasyabihnya. Karena sudah kita lewati kan dalam Al-Qur'an itu ada yang dikenal dengan muhkam, ada yang dikenal mutasyabih menurut sebagian orang. Wa illa sudah kita lewati, kalau dalam masalah asma wa sifat semuanya muhkam. Semuanya apa? Muhkam. Kalau kalau ada yang zahirnya mutasyabih, kembalikan kepada muhkam. Muhkam itu yang jelas gamblang enggak perlu penafsiran lagi gitu loh. Itu namanya muhkam. Mutasyabih itu yang apa? Yang masih rancau, samar, butuh penjelasan lagi. Biasanya dijelaskan oleh ahli tafsir. Itu namanya mutasyabih. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Sepertinya apa contohnya? Mutasyabih kan ada yang nisbi, ada yang mutlak. Mutasyabih yang nisbi dinisbahkan sebagian orang, orang enggak tahu karena bukan ahli tafsir. Tapi ahli tafsir tahu atau tidak? Tahu enggak? Tahu itu namanya mutasyabih nisbi. Samarnya itu dinisbahkan kepada sebagian orang, enggak semua orang. Ada yang mutasyabih mutlak. Samar tidak diketahui secara mutlak, yang tahu hanya Allah taala. Yaitu apa? Huruf muqatta'ah huruf muqaddar dalam Al-Qur'an alif lam mim. Ha? Kemudian Yasin, Toha. Paham ya? Itu yang tahu hanya Allah Taala. Kita tahu enggak maknanya? Enggak tahu, jangan sok tahu seperti orang sufi ya. Yasin nama Rasulullah, Toha nama Rasulullah juga. Akhirnya muncullah selawatan yang antum dengar itu. Paham ya? Shalatullah salamullah ala Toha Rasulullah, Shalatullah salamullah ala Yasin Habibillah katanya. Allah musta'an. Kita katakan Toha sama Yasin bukan Nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nama beliau ma'ruf, masyhur, ma'lum dengan dalil. Muhammad Ahmad Al-Mahi Al-Hasir Al-Muqaffi. Paham ya? nama Nabiur Rahmah. Saya kita lewati kan pembahasannya kan? Nah, barakallahu fikum. Ada Toha. Yasin. Itu bukan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat syarahnya bawah itu. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah, "Hadhihi tariqatul rasikhin fil ilmi." Inilah prinsip dan jalannya orang-orang yang mendalam ilmunya. Yaqulun mereka mengatakan apa? Na barakallahu fikum nu'minu bil Qur'an kullih muhkamihi wa mutasyabbihihi. Kita beriman dengan Al-Qur'an semuanya Baik yang muhkamnya maupun yang mutasyabihnya. Nah, barakallahu fikum. Ingat-ingat muhkam tadi yang bagaimana? Jelas, gamblang, enggak perlu penafsiran orang faham. Mutasyabih itu yang nampaknya zahirnya samar, masih butuh penjelasan yang lain. Paham ya? Itu mutasyabih. Sudah kita lewati pembahasannya ya. Fa naruddu al-mutasyabih ilal al-muhkam wa nufassiruhu bihi. Maka kita mengembalikan yang mutasyabih yang samar tadi itu kepada yang muhkam kemudian kita baru menafsirkan dengannya. Paham ya? Mengenai apa contohnya ayat yang lain yang kira-kira dohirnya mutasyabih? Nah, maksudnya itu mutasyabih itu karena sebagian orang tahu, sebagian enggak tahu. Yang tahu ahli tafsir. Seperti apa contohnya? Nah farrat min qaswarah. Farrat min qaswarah. Qaswarah itu apa ya? Qaswarah itu apa? Kalau kita mungkin yang belum belajar enggak tahu qaswarah itu apa. Paham ya? Ada yang menafsirkan zina qaswarah itu singa. Ada yang menafsirkan zina koswaroh qaswarah itu adalah apa? Nah, barakallahu fikum pemburu atau tukang panah atau pemburu. Eh, nah, ya, dipermisalkan seperti apa? Keledai yang lari dari koslaro, lari dari singa, takut dengan singa. Lah terus mana yang tepat bagaimana? Ada yang mengatakan singa, ada yang mengatakan pemburu atau tukang panah. Kita katakan dilihat dulu, dilihat dulu keledai apa di situ. Kalau dipermisalkan dengan keledai piaraan, keledai piaraan itu takutnya dengan apa? Dengan pemburu, tukang panah atau dengan singa? Kalau kalau dia piaraan, nah itu biasanya takutnya dengan singa. Karena kalau dia piaraan ngapain diburu lagi? Ya enggak, di kandang atau buru ya sia-sia kan? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau kalau dari situ kalau ada liar, himar wahsy, takutnya bukan dengan singa lagi. Dengan apa? Pemburu atau tukang panah. Karena kenapa enggak takut dengan singa? Karena sering ketemu di situ. Paham ya? Nah, namanya sama-sama liar kan di hutan, kadang ketemu mungkin serempetan atau kadang lewat itu kan suka ngelihat itu akhirnya nggak takut lagi. Takutnya dengan panah tadi itu. Paham kan ya dengan panah. Sudah kita lewati pembahasannya dalam syarah muqaddimah tafsir. Itu sekedar selingan bahwasanya apa? Mutasyabih itu nisbi gitu loh. Sebagian orang nggak tahu, sebagiannya tahu gitu ya. Nah, kita lihat sini. Fa naruddu al-mutasyabih ila al-muhkam wa nufassiru bihi kullun min 'indi rabbina. Semuanya datang dari sisi Rabb kita. Mau yang mutasyabih atau yang muhkam datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya ada datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya datang dari selain Allah taala saya apa? akan dijumpai perselisihan yang sangat banyak dalam Al-Qur'an itu. Ya kan? Sebagaimana firman Allah taala, "Lau kana min 'indi ghairillah wajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Al-Qur'an datang dari selain Allah taala, niscaya akan menjumpai perselisihan yang banyak di situ. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi dikit lagi. Ammal ladzi ya'khudhu bil mutasyabih Wa yatruk al-muhkam adapun orang yang mengambil yang ayat yang masih mutasyabih yang samar dan yang muhkam fahada yu'min bi ba'dil kitab wa yakfur ba'd maka orang yang seperti ini dia beriman dengan sebagian kitab beriman dengan sebagian kitab dan kufur terhadap sebagian yang lainnya falladhi ya'khud awal ayah wa yaqul laisa kamitsli syai' ini A, kata beliau adapun orang yang mengambil ujung ayatnya tok mengatakan laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah taala, ngambil ujungnya saja. Wa yaqul hadza yadullu ala nafsi sifat. Ini berarti menunjukkan enggak ada sifat katanya. Menunjukkan Allah taala enggak punya sifat karena mengambil ujungnya toh itu loh. Ini bahaya seperti ini. Kalau ngambil utuh jangan ujungnya saja. Eh, Ayo na'am. Kata mereka, berarti ini menunjukkan Allah Taala enggak punya sifat. Li'annana law asbatna sifat asbatnal musyabah. Nah, Musabah, artinya apa? Dikarenakan kita ini kalau menetapkan Allah Taala punya sifat, berarti kita menetapkan sesuatu yang serupakan. Allah Taala punya tangan enggak? Punya. Berarti sama dengan kita. Kata mereka nih ya, kata orang-orang musabbihah, kita katakan Anda gagal paham, Pak. Seharusnya Bapak merenungi kembali, apakah setiap tangan itu sama? Kita gitukan dulu. Karena mereka apa mengatakan bahwasanya kalau Allah Taala punya tangan berarti sama dengan kita. Kita juga punya tangan. Kita katakan Bapak gagal paham. Paham ya? Atau ditanya dulu, Bapak paham atau tidak? Tidak setiap nama tangan itu sama zatnya, Pak. Bapak sekarang maaf ya, Pak. Bapak punya tangan atau tidak? Punya. Nah sekarang secara tidak langsung kambing, sapi, punya tangan enggak, Pak? Punya. Tapi apakah maaf ya, Pak ya? Apakah tangan Bapak sama dengan tangan sapi? Kira-kira apa kata bapaknya? Oh, enggak sama. Ya udah, padahal sama namanya tangan tapi beda zatnya. Berarti kaedahnya bagaimana? Sama nama itu tidak mengharuskan zatnya sama. Selesai. Paham ya? Jadi jangan langsung pikirannya, wah punya tangan berarti sama seperti kita. Kalau kita turun berarti seperti seperti kita turun dari tangga. Turun dari apa? Atap kemudian turun ke bawah sama berarti. Jangan langsung arahnya ke situ. Sama nama itu enggak mengharuskan sama zatnya. Paham belum? Ya, sudah kita lewati pembahasannya kan? Nah, ada orang enggak terima. Orang yang mengatakan sama ini pun enggak terima. Kalau antum katakan punya tangan sama enggak dengan tangan, tangan jangkrik, Pak? Nah, dia katakan enggak tanah, padahal sama-sama tangan gitu loh. Eh, Allah musta'an, Allah musta'an. Kita lihat sini. Kita lihat sedikit lagi ya, kata beliau Wa hadza minal ladzina fi qulubihim Ini termasuk orang-orang yang apa? Nah, kalau fiikum termasuk orang-orang dalam hati mereka ada penyelewengan. Ini keliru harokatnya itu ya. Ada Hadza kalau barakallahu fikum e, minal ladina fi qulubahum. Itu keliru tuh, majrur seharusnya qulubihim. Zaighun. Ini termasuk orang-orang yang dalam hati mereka ada penyelewengan, ada penyakit. Li'annahu lam ya'khud bil ayat kulliha. Karena mereka karena orang tersebut tidak mengambil ayat secara keseluruhan. Wa fi akhiriha dan di akhirannya yakul wa huwas samiul basir. Ini mengambil akhirnya ta, ujungnya diambil ujungnya ada yang mengambil akhirnya ta. Wa huwas samiul basir dan Allah Taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Asbata li nafsihi al asma wa sifat. Di sini Allah Taala menetapkan untuk dirinya nama dan sifat fadalla ala anna isbataha la yaqtadi al-musyabah. Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Kalau digabung di satu memang harus satu ya ini ya, enggak bisa dipisahkan. Menunjukkan bahwasanya menetapkan na barakallahu fikum menetapkan nama dan sifat-sifat itu tidak mengharuskan sama, tidak mengharuskan sama zatnya. Ini perlu diperhatikan baik-baik ya biar tidak gagal faham Jadi menetapkan nama dan sifat tidak mengharuskan sama zatnya. Wa kadzalika alladhi ya'khudul akhir ayah. Seperti pula orang yang mengambil akhir ayatnya, mengambil akhir ayat toh, bagaimana keadaannya kita lihat sini. Wa yaqul mengatakan bahwa wasamil basir. Jadi dialah zat yang Maha mendengar, Maha melihat. Wa yaqul hadza ma'nahu ini maknanya adalah annahu musyabih li khalqih. Bahwasanya Allah Taala itu serupa dengan makhluknya. Nah, terserupa terhadap makhluknya la farqa baina sam'in wa basarin khalq katanya. Enggak ada bedanya pendengaran makhluk dan penglihatan makhluk sama berarti. Naam. Wa sam'in wa basarin wa sam'in wa basaril khaliq. Enggak ada bedanya antara pendengaran makhluk, penglihatan makhluk dan pendengaran serta penglihatan pencipta itu enggak kata mereka sama enggak ada bedanya. Nakul kita katakan ada musabbihun ini orangnya musabbih, menyerupakan. Wal billah. Berlindung itu hanya kepada Allah taala li'annahu yatruk awal ayat karena dia meninggalkan awal ayat laisa kami disyai wa ya'khudh bi akhiriha dan dia mengambil akhir akhir ayat tersebut walladhi ya'khudh bi awaliha wa yatruk akhiraha hadha mu'attil yang mengambil awal ayatnya meninggalkan akhir ayatnya itu namanya mu'attil namanya apa mu'attil namanya mu'attil mu'attil itu menolak Wa amal mu'min al-muwahhid adapun seorang mu'min muwahhid fahuwa alladhi ya'khudhu al-ayat Maka dia yang mengambil ayat semuanya. Wa yaqul kullun min indillah. Seraya mengatakan semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as al-afiyah fid dunya wal akhirah. rabbil alamin.